Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas tafakur Poin terakhir yang kita bahas adalah buah dari tafakur. Sekarang kita masuki satu tema yang kita beri judul Mutiara Tafakur. Yang kita akan bahas dalam tema Mutiara Tafakur ini adalah ungkapan para ulama tentang tafakur atau sikap dan amalan para ulama dalam hal bertafakur. Berkata Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah Akhadtul khushu'a min Israel bin Yunus Kunna julusan hawlahu La ya'rifu man an yaminih wa man an shimalih min tafakkurihi bil akhirah kata Syakik al-Bakhli aku mengambil pelajaran khusyuk dari Israel bin Yunus salah seorang ulama ahlu sunnah nama Israel bin Yunus saat itu kami sedang duduk-duduk di sekitarnya dia tidak mengetahui siapa yang ada di kanannya, siapa yang ada di kirinya, karena selalu bertafakur tentang akhirat. Para ulama dahulu selalu bertafakur kehidupan setelah kematian. Alam kubur beserta kengeriannya. Ada fitnah kubur berupa pertanyaan para malaikat beserta gambaran mengerikan dari malaikat munkar dan nakir dari namanya saja sudah bikin kita takut terhadap kondisi di alam kubur apalagi karakternya bentakan dari munkar dan nakir itu bisa merontokkan seluruh sendi-sendi tulang. Dalam hadis disebut syadid al-intihar. Sangat dahsyat sekali bentakannya. Belum azab kuburnya. Mengerikan, lebih mengerikan daripada fitnah kubur. Memang ada nikmat kubur. Tapi belum tentu kita memperolehnya. Dan itu azab kubur, alam kubur dialami dalam rentang waktu yang lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Sampai kiamat. Itu dibayangkan, ditafakuri. Kiamat terjadi masuk kita ke alam lain yang lebih dahsyat. Alam mahsyar, ada hisab, ada dibagikan catatan amal, ada ditimbangnya amalan dan dosa kita sampai menyeberang siroto, sampai berakhir di surga atau di neraka. Begitu khusyuknya para ulama bertafakur tentang hal itu, sehingga mereka tidak tahu siapa yang ada di kanan, siapa yang ada di kiri ketika duduk di masjid. Berkata Yusuf bin Al-Asbat rahimahullah. Salah seorang murid dari Imam Sufyan al Thawri Qala li Sufyan Ats-Tsauri, "Wa qad al-isya al-akhirah." Aku uh, Sofyan berkata kepadaku, saat itu kami sudah selesai melakukan sholat isya yang akhir. Isya yang akhir itu isya. Maghrib disebut al-isya'ul awal, al-isya'ul ula. Sholat isya yang awal itu maghrib, sholat isya disebut isya akhir. Kami salah saat itu sudah selesai sholat isya. Berkatalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Nawilnil mitharah." Tolong ambilkan mitharah. Mitharah itu air dalam bejana untuk berwudu, untuk bersuci. فأخذها wa ووضع yasarahu ala خده setelah aku berikan, dia mengambil dengan tangan kanannya, disimpan di sebelah kanannya, dan dia meletakkan tangan kirinya di pipinya, gini nih. Saya nggak tahu istilahnya apa. Kalau bertopang dagu begini ya, ini bertopang pipi. Wanimtu, lalu aku tertidur, kata Yusuf bin al-Asbatta fastaiqadtu wa qad tala al-fajr bi yaminihi kama hiya aku tertidur dan aku bangun ketika fajar sudah menyingsing aku lirik ternyata tempat wudhu bejana yang air tadi tak berubah seperti sedia kala. Aku berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Hadzal fajr qad tala'a." Ini fajar sudah menyingsing. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Lam azal منذ nawaltani al-mitharah atafakkar fil akhirah hatta as-sa'ah." Aku terus begini Sejak engkau mengambilkan tempat wuduku ini Kemarin malam Aku tetap posisi begini Aku bertafakur tentang akhirat Sampai saat ini Itulah tafakurnya Imam Sufyan Al-Thawri Suatu saat Abdullah bin Mubarak melihat salah seorang sahabatnya sedang merenung dia melihat orang ini sedang tafakur, khusyuk sekali. Lalu dia bertanya, Aina balagta? Sudah sampai mana tafakur kamu? Dia menjawab, Asyirata. Aku sudah sampai sirata. Nampaknya dia berpikir setelah dia mati apa yang dia akan alami tahapan-tahapan apa yang akan dia alami nanti setelah masuk alam kubur hari kiamat terjadi dikumpulkan di padang mahsyar terus dibayangkan ditafakuri sampai kepada saatnya menyeberang sirat ditanya oleh Abdullah bin Barak sampai di mana renungan kamu dia menjawab sampai siratta. Muhammad bin Wasi menjelaskan anna rajulan min ahli al Basrah raqiba ila Ummi Dzar ba'da mauti Abi Dzar yas'aluhan an ibadati Abi Dzar ada seorang laki-laki penduduk Basrah menunggang kuda datang ke rumah Ummu Dhar Ummu Dhar itu istrinya Abu Dhar setelah Abu Dharnya meninggal orang ini bertanya kepada Ummu Dhar tentang ibadah yang dilakukan Abu Dhar selama hidup apa yang selama ini dilakukan maka menjawablah istrinya kanan naharu ajma'a khalian yatafakkur Sepanjang hari selain saat-saat sholat Dia ini menyendiri untuk bertafakur tentang perjalanan hidupnya Itulah yang dilakukan oleh Abu Dhar Semua kisah yang tadi disampaikan Diterangkan oleh Imam Ibn uh, Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah Maksudnya Hilyatul Aulia Hilyatul Aulia adalah biografi para ulama tentang ucapannya, tentang amalannya, tentang semua yang berkaitan dengan mereka. Hilyah itu perhiasan. Perhiasan para wali Allah Azza wa Jalla dari kalangan para ulama. Aun bin Abdullah pernah berkata, dia sejauh dia ini seorang tabi'in, sezaman dengan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sa'alna Darda. Kami pernah bertanya kepada Ummu Darda. Istrinya Abu Darda. Abu Darda seorang sahabat. Ummu Darda juga sahabat, sahabiah. Ummu Darda ini yang kata Abu Darda, kalau aku mati, kamu nikah aja lagi. Apa jawabnya? Enggak saya nggak mau nikah lagi setelah kematianmu. Kenapa? Karena aku tetap ingin menjadi istrimu sampai di akhirat. Seperti kita tahu, seorang wanita akan bersama dengan suami terakhirnya di akhirat nanti. Kalau wanita ini punya beberapa suami, bukan poliandri, tapi Suami pertama meninggal nikah lagi. Meninggal lagi nikah lagi sampai 10 kali nikah. Semua suaminya soleh. Istrinya ini solihah. Semuanya masuk surga. Bersama siapakah wanita solihah ini di surga? Dia akan bersama dengan suami terakhirnya. Makanya Ummu Darda ketika dibilang kalau saya mati kamu nikah lagi. Enggak, enggak mau karena saya tetap ingin menjadi istrimu sampai di surga. Setia ya. Ini cinta sampai mati itu kayak begitu. Kata Ummu Darda radhiyallahu anha ketika ditanya kata yang bertanya ini Aun bin Abdullah maka na afdhala ibadati Abu Darda Apakah ibadah paling afdol yang dilakukan Abu Darda selama hidup? Istrinya menjawab, At-tafakkur wal-i'tibar. Selalu bertafakur dan beriktibar. Iktibar itu mampu mengambil pelajaran dari segala hal. Itu seutama-utama ibadah yang dilakukan oleh Abu Darda selama hidup. Berkata As-Sarri as sakati rahimahullahu taala. Dia berkata inni la anzuru ila anfi kulla yaumin mirara makhafatan ayyakuna wajikad istad iswadda. Aku selalu melihat kepada hidungku berulang kali setiap hari kita bisa nggak melihat hidung kita tanpa cermin? Bisa. Hidung saya ini minimalis. Tapi masih bisa lihat. Apalagi yang yang maksimalis. Yang mancung begitu. Pasti dia bisa melihat hidungnya. Setiap hari aku melihat menatap kepada hidungku berulang kali. Kenapa? Kenapa? karena aku khawatir hidungku berubah menjadi hitam. Kenapa demikian? Kenapa khawatir menjadi hitam? Hitam itu maknanya adalah menghitamnya wajah karena kekufuran, dosa dan maksiat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih, yang bersinar, yang bercahaya, yang sumringah, tapi ada juga wajah yang hitam. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang hitam wajahnya, Nanti oleh malaikat dibentak, kenapa kamu kufur setelah kamu beriman? Oleh karena itu khawatir di dunia ini juga wajahku menghitam, maka aku lihat hidungku berulang kali setiap hari. Suatu saat dia berkata, "Ma uhibbu an amuta haitsu u'raf." Walimadzak ya Abul Hasan qal akhafu alla yaqbalani qabri fa uftu Kata As-Sari As-Saqati dia berkata aku tidak ingin tidak suka mati dalam keadaan aku terkenal Ditanya kenapa demikian wahai Abul Hasan dia menjawab Aku takut kuburanku tidak menerima aku lalu tersingkaplah aib-aibku. Jadi para ulama zaman dahulu mungkin yang disebut apa perfeksionis gitu ya, serba ingin sempurna tapi dalam masalah ibadah sedikit ibadah merasa berkurang, merasa aib besar sedikit dia melakukan kesalahan merasa itu dua dosa yang sangat besar dan itu ciri seorang mukmin perbedaan seorang mukmin dengan seorang munafik munafik ini mukmin KW KW 10 ngaku mukmin para munafik kata Nabi saw seorang munafik apabila dia melakukan satu kesalahan sebesar apapun dia menganggap kesalahan itu seperti lalat yang berlalu di, hadap, di hadapan mukanya teng-teng di digebah begini udah cuek tidak perhatian hanya selewat saja adapun seorang mukmin memandang kesalahannya seperti gunung yang ada di atasnya yang mau runtuh menimpa diri, Khawatir, takut. Makanya reaksi seorang mukmin bila diingatkan tentang kesalahannya terlihat dari responnya. Kamu tuh sudah melakukan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Wah saya takut kena azab. Lalu taubat. Adapun orang munafik kamu salah begini. Ya namanya juga orang itulah. Orang mah biasa salah mah itu. Namanya juga manusia. Lalu berdalil al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelalaian. Berdalil kullu bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam itu pasti salah, pasti melakukan dosa dan maksiat. Wajar itulah, jangan diungkit-ungkit. Terus benci kepada yang mengingatkan. Itu munafik. Makanya berkata Asari As-Saqati, aku tidak ingin mati dalam keadaan aku terkenal. Ketika ditanya kenapa? Karena khawatir kuburanku menolak aku lalu terbongkarlah aib-aibku dari Abu Salamah Al-Misri dia berkata bainana Abu Surayh yamshi id jalasa fataqanna'a bi kisai faja'ala yabki faqulna ma yubkika qala tafakkartu fi dhahabi umri wa qillati amali wa iqtirabi ajali Kata Abu Umamah Abu Usamah Al-Misri ketika Abu Syuraih berjalan. Kami ikut di belakangnya. Tiba-tiba dia terduduk. Kemudian menutupkan selendangnya ke wajahnya dan dia menangis sesegukan. Kemudian kami bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Dia menjawab, aku bertafakur tentang sudah lanjutnya usiaku tapi sedikit amalku dan sudah dekat ajalku. Semakin bertambah usia itu semakin khawatir, bukan semakin bahagia. Kenapa khawatir? Karena sudah semakin dekat kepada ajal sudah semakin dekat kepada kematian, sudah melangkah ke arah tempat dia dikuburkan sementara amal-amalnya masih amat sangat sedikit. Sedikit versi dia yang kata kita mau uh, banyak bingit. Tapi para ulama orang-orang yang rakus dan serakah kepada kebaikan, kepada pahala, kepada rahmat Allah, ampunan Allah, kepada ibadah-ibadah, kepada ilmu. Rakus dan serakah kepada kebaikan itu yang bagus. Yang jelek, rakus dan serakah kepada apa? Kepada dunia, kepada harta, kepada jabatan, kepada pangkat, kepada popularitas. Yang seperti itu, itu yang buruk, itu yang sikut kanan, sikut kiri. Itu yang melalaikan dia dari akhirat. Adapun rakus untuk urusan akhirat harus. Makanya walaupun ibadahnya sudah maksimal dia merasa bekal amalnya masih sedikit. Sementara ajalnya sudah semakin dekat dengan bertambahnya usia. Suatu saat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menangis Fasu'ila andalik. Dia ditanya tentang hal itu. Kenapa dia menangis? Dia menjawab, Fakartu fid dunya wa ladzatiha wa tu Fa'tabartu minha biha. Ma takadu shahwatuha tanqadi hatta tuqaddiraha mararatuha. Wa illam yakun fiha ibrah lima'tabar inna fiha mawa'id dakar kata Umar bin Abdul Aziz kenapa dia menangis aku berpikir tentang dunia kelezatannya serta syahwatnya aku mengambil pelajaran dari hal itu ternyata aku ambil kesimpulan aku dapati sebuah konklusi apa konklusinya syahwat ini pasti berakhir tapi kepahitan syahwat itu mengotori jiwa syahwat kepada apapun syahwat ini keinginan untuk menikmati dan memiliki sesuatu dari dunia ini ini gak lama semu sementara dan tidak jam-jaman sudah saya sering berikan contoh dalam kehidupan kita. Ketika kita makan, kita nikmatkan berapa lama kenikmatan yang kita rasakan ketika makan? Dua jam? Tidak. Hanya ketika lapar, makanan yang disajikan, makanan favorit kita, chefnya juga chef yang juara dunia, disajikan begitu tempting. Tempting itu apa? <laughs> apa? Pikabitain. Menarik, menggiurkan, menggugah selera. Dan enak disajikan dalam keadaan hangat dan panas. Kita makan dengan lahap. Nikmat apa tidak? Nikmat. Berapa lama? Sejam? Enggak, enggak sejam. Sampai perut kenyang paling sepiring coba nambah lagi. Piring kedua sudah nggak enak lagi. Habis juga piring ketiga sudah enak. Betul apa benar? Betul dan benar. Nikmatnya makan nggak begitu lama, hanya menit hitungan menit. Begitu juga minum, begitu juga istirahat. Terus walaupun itu berulang setiap hari, nikmat lagi hilang, nikmat lagi hilang tapi itu akan berakhir dengan kematian kita. Kalau tuh usia kita panjang di atas 60, 70, 80 tahun, usia 70 ke atas itu tidak bisa lagi menikmati makanan loh. Yang dulu nikmat sekarang tidak terasa nikmat. Saya dulu masih ingat ketika kecil ke kebun habis hujan menemukan suung. Suung teh apa? Jamur merang, jamur yang kayak payung itu ya. Diambilin kan, dipasak nikmatnya seperti daging ayam. Saat itu kita nggak pernah makan daging ayam. Dan nggak punya. Ada di restoran, ada di pasar, tapi nggak bisa beli. Tapi nikmatnya makan Suung tadi seperti nikmatnya makan ayam. Sekarang mah jangankan suung atau makan ayamnya juga enaknya tidak seenak dulu. Itu karena usia, apalagi umpamanya kalau sudah di atas 60, di atas 70. Coba tanya ke bapak-bapak yang di sini sudah 70 ke atas. Masih nikmat nggak makannya? Belum tentu. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyatakan, aku mengambil konklusi, kesimpulan bahwa syahwat ini, kelezatan dunia ini tak lama lagi berakhir, tapi kepahitannya mengotori jiwa. Orang yang selalu menikmati dunia, jiwanya kotor, lalai kepada akhirat, malas ibadah. Maka kalau di dalam hal itu tidak ada pelajaran, minimal di dalam hal itu ada petuah, ada nasihat yang berharga bagi orang-orang yang bertafakur. Yang tinggal apa? Yang tinggal dari syahwat dan keledatan dunia hanyalah pertanggungjawaban di akhirat. Akan ditanya seluruh jenis nikmat nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat hubungan suami istri, nikmat seluruh nikmat itu dia akan ditanya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian, "Latus'alunna" benar-benar pasti kalian akan ditanya yauma idzin pada hari kiamat nanti anin naim dari seluruh kenikmatan. Apa syukur apa kufur? Apakah bertambah khidmat ibadahnya, taatnya, tunduk patuhnya kepada Allah ataukah semakin melalaikan? Nikmatnya enggak begitu lama berakhir pertanggungjawabannya sungguh berat di akhirat. Ini yang membuat Umar bin Abdul Aziz menangis. Beliau kan seorang pengusaha, penguasa khalifah. Coba kisah berikutnya. Berkata Fatimah. Fatimah bukan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dalam kisah ini, tapi istri dari Umar bin Abdul Aziz. Istrinya namanya Fatimah juga. Bukan Fatimah istri Ali, awas. Jangan salah. Oh, kalau begitu Umar bin Abdul Aziz mantunya Rasul Salam salah. Cuma sama dalam hal nama, namanya sama-sama Fatimah. Orangnya beda. Suatu saat Fatimah sang istri menemui suaminya Umar bin Abdul Aziz. Faida huwa jalisun fi musalla mu'tamidan yadahu ala fakhidih sa'ilatan dumu'uhu ala lihyatih Suatu saat Fatimah sang istri menemui Umar bin Abdul Aziz. Didapatinya Umar itu sedang duduk di tempat sholatnya. Tempat sholat sunnah di rumah. Kalau sholat fardu mah di mana? Beliau jadi imam di masjid. Khalifah, pemimpin jadi imam. Beliau duduk di tempat sholat sunatnya di rumah. Sambil menyandarkan tangannya ke pipinya begini bertopang pipi sambil apa air matanya meleleh melalui pipi sampai membasahi jenggotnya maka ditanyalah Umar bin Abdul Aziz oleh istrinya, "Ya Amirul Mukminin, ayu syai'in hadath?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang terjadi? Ada apa? Kenapa kamu menangis? Peduli nih istri kepada suami, melihat suaminya bermurung durja, bersedih, menangis mungkin butuh bantuan dia sebagai istrinya, butuh tempat curhat, atau khawatir mungkin menangisnya karena istrinya. Mungkin gak seorang suami menangis karena istrinya? Mungkin, bukan karena takut, mungkin karena jengkel gak ketulungan, atau mungkin karena sayangnya dia kepada istrinya. Bisa saja seorang suami menangis. Si istri datang, kenapa engkau menangis? Coba lihat jawabannya. Kalau jawabannya ini hasil tafakur pasti. Juga dimiliki oleh seluruh penguasa di dunia ini. Jangan dengan di dunia, di Indonesia sajalah. Niscaya Indonesia ini akan menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla karena kesolehan pemimpinnya. Apa daya tangan tak sampai. Kata Umar bin Abdul Aziz, Fatimah, Ini takhalladtu amra Muhammad, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahmariha wa aswadiha. fatafakartu fil faqiril ja'i والمريض الضاعي والغازي المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذوي العيال الكثير والمال القليل وأشبههم من في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة أنا خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم fakhashitu alla yathbuta li hujjatan inda khusumatihi farahimtu nafsi fabakaitu kata Umar bin Abdul Aziz wahai Fatimah aku memperhatikan urusan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang merah ataupun yang hitam maksudnya nggak pandang bu, warna warna ini uh, skin skin warna ini warna kulit tidak pandang warna kulit apa merah, bule, hitam, borontok dan seterusnya aku berpikir tentang orang-orang fakir yang kelaparan di kalangan mereka tentang orang-orang sakit yang sedang menderita tentang orang-orang para prajurit di medan perang yang mengalami banyak kesengsaraan tentang orang-orang zolim yang terjajah oleh orang yang kuat. Aku juga berpikir tentang orang-orang tua dan keluarga besar dengan harta penghasilan yang sedikit dan orang-orang menderita lainnya di seluruh penjuru negeri dan di setiap pelosok dari kekuasaanku ini. Itu tanggung jawabku. Kalau masih ada rakyat yang sengsara, yang menderita, yang sakit nggak bisa berobat, yang lapar nggak bisa makan, yang punya keluarga banyak nggak bisa menafkahi, itu tanggungan para penguasanya. Aku berpikir aku tahu Allah akan bertanya kepada aku tentang semuanya itu pada hari kiamat. Siapa lawan berdebatku nanti? Lawan debatku yang membela rakyat yang meng, yang sengsara di bawah kekuasaanku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir aku tidak mampu berhujjah ketika beradu argumen dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti karena kelalaianku di dalam mensejahterakan rakyatku. Aku pun mengasihani diriku, mengkhawatirkan nasibku, maka aku pun menangis. Jadi Umar bin Abdul Aziz berfikir tentang rakyatnya bukan berfikir untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi ketika banyak rakyat yang sengsara, Bukan karena diabaikan, mungkin karena keterbatasan kemampuan dia, bukan disengaja. Bukan dibuatkan aturan yang mencekik kehidupan rakyatnya, bukan. Bukan menaikkan pajak, bukan mempersulit kesejahteraan ekonomi, sosial, dan berbagai macam hal dari rakyatnya, enggak Aku tahu aku akan ditanya pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin, semua kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Aku khawatir tidak bisa berhujjah, maka aku pun menangis. Itu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ya. Dari Abdul Salam Maula Maslamah bin Abdul Malik ini masih tentang Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, "Baka Umar bin Abdul Aziz." Fabakat Fatimah zawzatuh. Fabaka ahlu dar la yadri haula'i ma abka haula. Falamma tajalla anhumul umat ah, anhumul abr qalat Fatimah bi abi anta ya amirul mu'minin mimma bakait قال ذكرت يا فاتنة يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السائر Kata Abdul Salam, suatu saat Umar bin Abdul Aziz menangis. Melihat begitu istrinya, siapa nama istrinya? Fatimah. Istrinya pun ikut menangis. Seluruh penghuni istana pun ikut menangis. Mereka tidak tahu kenapa mereka menangis. Mereka hanya menangis karena melihat pemimpin tercintanya menangis. Mereka punya rasa empati. Ini pemimpin ini, pemimpin yang membuat rakyatnya ini adem, tentrem, sejahtera. Kan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang kayaknya kebingungan menyalurkan apa? Zakat, infak dan sodakoh ditawar-tawarkan. Enggak ada yang mau sampai disimpan di pinggir jalan berharap ada yang mengambil. Enggak ada yang ngambil. Saking sejahteranya. Dan tidak tamaknya warganya kepada urusan dunia. Kalau zaman sekarang ada uang sekantong disimpan di kompleks elit, tidak ada orang miskin di sana, kira-kira bakal bertahan lama enggak? Enggak, jam-jaman hilang. Siapa yang ngambil? Yang kaya. <laughs> Karena serakahnya. Di zaman itu enggak. Apa yang bukan haknya, apa yang bukan miliknya enggak berani mereka ambil. Karena itu akan menjadi api neraka di perutnya. Enggak berani ambil. Sejahteranya luar biasa. Makanya begitu besar kecintaan warganya kepada pimpinannya, kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Abdul Aziz menangis, semua ikut menangis. Ketika ditanya kenapa kau menangis? Karena merasa kasihan kepada sang pemimpin tercinta yang menangis. Setelah reda, maka berkatalah Fatimah kepada suaminya, Lihat beradabnya sang istri kepada suami. Bi abi anta ya Amirul Mukminin. Makna bi abi wa anta banyak orang yang salah menterjemahkan baik dalam buku atau ketika ceramah. Kadang bi abi anta wa ummi ya Rasulullah kan ada. Diterjemahkan demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku. Itu keliru berarti sumpah kalau <laughs> begitu. Sumpah tidak boleh menyebut nama selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah kufur atau sudah syirik. Bi abi anta wa ummi maknanya ayah ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Bukan sumpah. Saking dipentingkannya Rasul alaihi wasallam dalam pandangan orang yang ngomong ini. Ah, Fatimah berkata bi abi anta ya Amirul Mukminin, ayahku menjadi tebusan bagimu wahai Amirul Mu'minin. Mima bakait karena apa engkau menangis? Dia menjawab, wahai Fatimah, aku bertafakur membayangkan ketika manusia bubar pergi dari hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yawma yakumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Untuk apa? Dihisab. Setelah beres dihisab, mereka berbubar. Kata Abdullah, kata Umar bin Abdul Aziz, fariqum fil jannah wa fariqum fil sair. Ada sekelompok mereka yang ketika bubar dari menghadap Allah, mereka masuk ke surga, tapi ada juga yang masuk ke dalam neraka sair. Aku tak tahu setelah aku beranjak dari hadapan Allah kelak di akhirat kemana aku akan digolongkan apa ke surga ataukah ke neraka. Itu yang membuat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menangis. Hasil dari tafakur. Bertafakur tentang alam akhirat. Ada seorang ulama ahlu sunnah namanya Daud al Tawi. Suatu malam, di malam purnama. Dia ini ber, e, duduk bertafakur. Bertafakur tentang akhirat. Begitu khusyuk, mendalam. Dia bangkit, dia berjalan. Berjalan di tepi pantai sambil menundukkan wajahnya dia menuju ke arah rumahnya sambil terduduk. Eh sambil tertunduk. Sambil berjalan, sambil tunduk berfikir akhirat. Karena khusyuknya dia, dia masuk ke rumah tetangganya, bukan rumah dia. Dia nggak sadar bahwa itu rumah tetangganya. Pemilik rumah saat itu sudah berbaring dengan pakaian ala kadarnya. Karena cuaca panas, maka orang-orang tidur itu tidak memakai pakaian. Kecuali hanya dalaman saja, maka sang pribumi pun mengendap-endap turun dari tempat tidurnya mengambil pedang karena dia menyangka ada pencuri yang masuk Ayo bangsat ya, gitu ya. Diambil pedangnya, mengendap ngendap Ketika dilihat ternyata Daud Al-Ta'i. Seorang ulama panutan. Dia cepat masuk kembali ke kamarnya. Dia ambil pakaian, kemudian dia berpakaian. Dia gantungkan kembali pedangnya di tempatnya semula lalu dia menghampiri Daud, lalu diambil tangannya dituntun menuju ke rumahnya. Ini rumahmu yang tadi rumahku. Apa dia bilang? Madaraitu wa masya'artu. Aku enggak tahu, aku enggak sadar disangkanya inilah rumahku. Itu saking khusyuknya dia dalam bertafakur mengingat akhirat. Hisham ketika suatu saat di rumahnya lampunya padam. Kalau lampu padam apa yang terjadi? Gelap. <laughs> Pinter gini. Gelap. Ketika dalam keadaan gelap dia guling gasahan di lehuran kasur. Guling gasahan itu apa? resah sambil ganti-ganti posisi berbaring. Kadang nyangigir kakatuhu, kadang nyangigir enca. miring nyangigir. Miring ke kanan, miring ke, ke, ke kiri, kadang tengkurap, kadang nangkarak naon, terlentang. Konon katanya tidur telentang itu bahaya, bisa mati. Ya. Karena tangnya bisa nyelap di sini. Kalau terlentang nggak apa-apa. <laughs> Kalau telentang nah itu bahaya. Ibu-ibu, tell me. <laughs> Telat tertawanya, <laughs> terlentang nggak apa-apa. Tapi tidur sambil telentang, tangnya bisa nyangkut di sini. <clears throat> Dia bolak-balik di atas kasurnya. Maka datanglah istrinya kembali membawa cempor, membawa lampu. Dan melihat suaminya gelisah. Lalu ditanya, kenapa engkau segelisah itu? Dia menjawab, Ini idha faqadtu sirat dhakartu matal qabr. Aku, kalau lampu padam, aku selalu teringat kepada gelapnya alam kubur. Kita kan sering mengalami lampu matinya. PLN berkali-kali itu mati. Ya. Sampai pernah berjam-jam atau berhari-hari gitu. Berjam-jam. Apakah pernah kita mengambil ibroh bertafakur tentang hal ini tentang gelapnya alam kubur? Enggak. Paling-paling kumat, eh PLN, PLN. Harga aja naik terus. Ngakunya rugi terus. Mati terus. Telat bayar sehari denda. Telat bayar dua hari ancam diputus. Sekali e, gelap berjam-jam kan gitu paling kita menyengat ngecebrek sorangan tidak beriktibar mengambil ibrah dari hal itu tentang gelapnya alam kubur Yusuf bin Al-Asbat rahimahullahu taala berkata ini salah seorang murid dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang tadi pernah kita kutip salah satu ucapan Imam Ats-Tsauri dia berkata, "Kana Sufyan Ats-Tsauri tawilul fikrah wa kana yafurud min huznihi wa fikratihi." Kata Yusuf bin Asbab, Imam Sufyan ats orang yang paling sering dan lama bertafakurnya saking lamanya sampai darah bercucuran karena sedihnya dan karena lamanya dia berfikir. Muhammad bin As-Sabah Ad-Dulabi dia pernah berkata uh, pernah diceritakan karena qad ihtafara fi darihi au baitihi qabra kana yadkhulu fihi kulla qalilin thumma yaqul ahilu alayya turab thumma yasihu arji'uni la'alli a'mal solihan ma taraktu. Muhammad bin Sabah ini membuat kuburan di rumahnya. Lalu dia masuk. Setiap malam dia masuk. Lalu dia berkata kepada keluarganya, taburi aku dengan tanah. Ditaburi dengan tanah, kemudian dia ber, berkata, cukup kembalikan aku, aku akan beramal dengan amalan yang kemarin-kemarin aku tinggalkan. Jadi ketika masuk ke kuburan, pernah nggak diantara hadirin yang ikut menguburkan jenazah lalu masuk ke lubang kubur? Ada yang pernah, ada yang tidak. Ada yang pernah tapi nggak nggak ngambil ibrah. Coba ketika masuk bayangkan kalau kita berbaring di sana. Kita berbaring di sana lalu ditaburi tanah, dikubur. Itu ngeri loh. Itu langsung terbayang alam kubur. Langsung penjelasan hadis tentang alam kubur seusai mati nanti dibangkitkan setelah yang antar ini pulang dibangkitkan maka datanglah dua malaikat munkar dan nakir yang menakutkan disertai dengan bentakan yang dahsyat maka setelah momen itu teralami nggak ada kesempatan memperbaiki kesalahan kalau sudah mati makanya ada orang yang mengambil pelajaran dari hal itu, ngegali kuburan di rumahnya, dia masuk, taburkan ke saya. Dia tiap malam begitu. Kalau dia malas ketika melakukan ibadah. Malas ibadah, ada keinginan untuk maksiat, masuk aja ke kuburan. Ih, ngeri. Akhirnya dia naik kembali semangat ibadahnya, muncul kembali lalu dia kembali melakukan ibadah yang kemarin-kemarin dia lalaikan. Itu hasil dari tafakur. Asim al qurasyi pernah berkata, talaqa Ghazwan wa Hamamah ila Amir bin Abdullah." Fawajadahu mughliqan alaihi babah. Fasami'ahu yabki فجلس ببابه يبكيان لبكائه ثم أذن لهما فرأى أثر البكاء على وجوههما فقال ما أبكاكما قال قال سمعناك تبكي فبكينا لبكائك قال أخبركما ما أبكاني إني ذكرت الليلة التي صبيحتها يوم القيامة Qultu innaha latamakhasu bi amrin azim. Suatu saat Ghazwan dan Hamamah, dua orang, pergi ke rumah Amir bin Abdullah. Ketika sampai di rumahnya, pintu rumahnya tertutup. Mereka duduk di sana dan mereka mendengar ada suara tangisan dari dalam. Suaranya suara Amir bin Abdullah, orang yang akan mereka temui. Nangis, seperti sedih. Mereka berdua ikut menangis karena tangisan Amir tadi. Setelah beberapa lama, diizinkan kedua-duanya masuk. Amir bin Abdullah melihat kedua tamunya ini ada bekas tangisan di wajahnya. Kata orang Sunda mah carindul. Ya ada bahasa Indonesia carindul. Ada yang tahu? Carindul itu ya ekspresi bekas nangis. Si matanya masih berair dan merah gitu ya. Si hidungnya juga merah gitu Pokoknya kelihatan, carindul namanya. Amir melihat kedua tamunya ada bekas tangisan di wajahnya. Kemudian ditanya, apa yang membuat kalian berdua menangis? Mereka menjawab, kami mendengar engkau menangis, kami pun ikut menangis karena tangisanmu. Dia kemudian menjawab, akan aku beritahukan kepada kalian berdua apa yang menyebabkan aku menangis. Aku ingat terhadap suatu malam yang esoknya akan terjadi hari kiamat. Begitu mengerikan. Maka aku bayangkan setiap malam adalah malam terakhir yang besoknya hari kiamat. Itu yang membuat aku menangis karena ngerinya akan mengalami kejadian dahsyat di esok harinya. Dan itu memicu aku untuk beribadah sepanjang malam kepada Allah Azza wa Itu hasil dari tafakur, itu yang membuat dia menangis. Riwayat lain dari Nadir bin Ismail, dia berkata, "Marra Rabi bin Abi Rashid birajulin bihi zamana." Fajalasa yahmadullaha wa yabki. Famarra bihi rajul faqala ma yubkika rahimakallah. Qala dhakartu ahlal jannati wa ahlan nar. Fashabbahtu ahlal jannah bi ahlil afiyah. wa ahlan nar bi ahlil bala fadzalika abkani Suatu saat Rabi bin Abi Rashid bertemu dengan seorang yang cacat. Dia enggak punya kedua kaki. Bagaimana berjalannya? Merangkak. Begitu bikin iba. Begitu bikin simpa empati kepada orang tersebut kan maka Robi kemudian duduk mengucap hamdalah kemudian menangis mengucap hamdalah memuji Allah karena dirinya tidak seperti orang cacat tadi dia utuh sempurna semuanya tidak semenderita dia dia itu jalannya merangkak bercucuran keringat. Jangan bayangkan di Indonesia. Itu di Timur Tengah yang tanahnya apa? Pasir panas loh. Tengah hari, matahari panas. Cuaca juga panas. Kebayang menderitanya. Melihat itu dia duduk, mengucap hamdalah. Kemudian menangis lewatlah seseorang. Melihat dia menangis, kemudian bertanya apa yang membuatmu menangis, wahai saudara yang semoga Allah merahmatimu. Dia menjawab, aku ingat kepada ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga itu serupa dengan orang yang sehat walafiat normal di dunia dan ahli neraka itu serupa dengan orang-orang yang ketika di dunia cacat. Sebab di akhirat nanti para calon ahli neraka itu sudah terlihat dari penampilannya menderita bahkan orang kafir itu berjalan dengan wajahnya dalam keadaan buta tuli dan bisu bukan berjalan dengan kedua kakinya terendam oleh keringatnya sendiri dan seterusnya maka kata dia aku ingat kepada ahli surga ahli neraka Ahli surga serupa dengan orang-orang sehat dan senang di dunia dan ahli neraka serupa dengan orang-orang yang sengsara dan cacat di dunia. Itu yang membuat aku menangis. Sekarang aku di dunia sehat, sempurna, afiah, kemudian senang. Mungkin kondisi berbalik ketika di akhirat. Di dunia saja orang yang cacat seperti itu sudah membuat kita iba, bikin kita menangis. Apalagi kondisinya di akhirat yang lebih mengerikan lagi daripada hal itu. Tangisan ini lahir dari tafakkur. Rusyaid bin Hubbab berkata, Maridha Hazim bin Al-Walid bin Bukhair Al-Azdi fada'autu lahu tabiba fanadhara ilaihi faqala ma yusa ma bi sahibika hadha ila al-huzn faqala al-hazin inni dhakartu mawaqifa yaum al-qiyamah fafazi'a lidzalika qalbi kata Rusyaid bin Hubab suatu saat Hazim bin Al-Walid sakit aku panggilkan dokter untuk dia oleh dokter di, di, diperiksa. Apa hasilnya? Kata dokter, saudaramu itu tidak sakit. Fisiknya sehat semuanya. Mungkin kalau zaman kiwari imanya, denyut nadinya normal. Tensinya normal. Asam urat di bawah tujuh kolesterol di bawah seratus kadar gula puasa di bawah 100 juga. Pokoknya normal, sehat. nggak ada yang sakit. Terus kenapa kelihatan sakit? Itu psihis. Jiwanya selalu sedih. Ditanyakan kepada Hazim benarkah dan kenapa demikian? Berkatalah Hazim, aku ingat kengerian hari kiamat. Itu yang membuat hatiku selalu takut terhadapnya. Itu yang membuat dia ini selalu sedih dan seolah-olah karena psihisnya selalu takut, khawatir, maka kelihatan seperti sakit. Konon penyakit fisik itu datang penyebab utamanya dari kondisi apa? Psihis. Psihisnya terganggu pasti akan ada efek kepada fisiknya ya. Ada namanya Bishir bin Al-Harith dia punya saudari wanita kata adiknya ini dakhala bishr alayya lailatan minal layal fawadha'a ihda rijlaihi dakhilad dar wal ukhra kharijaha wa baqiya kadzalika yatafakkaru hatta asbaha falamma asbaha qultu lah fi madza tafakkarta tula lailatik faqal tafakkartu في بشر النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي ونفسي واسم بشر فقلت ما الذي سبق منك إليه حتى خصك فتفكرت في تفضله علي وحمدته على أن جعلني من خاصته وألبسني لباس أحبائه Bishir ini terkenal dengan kesolehannya. Kata saudarinya, suatu saat Bishir suatu malam menemui aku. Adik perempuannya nggak masalah. Ketika aku persilahkan dia untuk masuk, dia memasukkan salah satu kakinya ke dalam rumah, sementara satu kakinya lagi tetap di luar. Pas di pintu. Dia terus begitu semalaman. Sampai subuh. Sampai subuh. Sampai dia pergi ke masjid. Semalaman itu dia berpikir. Kata sang adik, apa yang kamu pikirkan sepanjang malammu tadi? Dia menjawab, aku berpikir tentang nama-nama bisir. Ada bisir agamanya Nasrani. Ada bisir agamanya Yahudi. Ada lagi Bishir agamanya Majusi. Aku pun berpikir tentang diriku. Namaku pun bisir. Sama-sama namanya bisir, beda agama, beda keyakinan. Aku bertanya ke dalam diriku apa yang menyebabkan kamu istimewa di hadapan Allah dibanding bisir-bisir yang lainnya Aku berpikir tentang karunia terbesar yang Allah berikan kepadaku, yaitu keislamanku, keimananku, dan ibadahku. Lalu aku pun memuji Allah atas kekhususan yang Allah berikan kepada bisir aku. Tidak kekhususan, kekhususan ini tidak Allah berikan kepada bisir-bisir lainnya. Ada puluhan nama bisir. Tapi Allah memilih bisir aku untuk menjadi kekasihnya. Aku pun memuji Allah atas anugerah hidayah ini dan atas pakaian kecintaan yang Allah berikan kepadaku. Ini tafakur. Bagaimana ya banyak bisir nanti ada puluhan mungkin ratusan mungkin ribuan di seluruh dunia di setiap waktu dan zaman gitu Tapi bishir yang namanya aku yang Allah beri hidayah tidak bishir-bishir lain. Itu yang membuat dia bertahmid memuji Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar Al-Harabi dia pernah berkata, Sami'tu as-sari as-saqati yaqul, Hamidtullaha marrah, fa ana astaghfirullah min dhalikal hamdi منذ kila kaifa dha? Qal kana li dukkan wa kana fihi mata fawaqa al-hariq fi suqina. fakila li fakharajtu ata'arrafu khabara dukkani falaqitu rajulan faqal abshir fa inna dukanaka qad salima faqultu alhamdulillah thumma inni fakartu faraaituha khati'ah yakni annahu kana yahtammu li nafsih. Abu Bakar Al-Harabi berkata, aku mendengar As-Sari as sakati Dia pernah berkata, aku berhamdalah satu kali. Kemudian aku beristighfar setelah hamdalah. Dan itu terjadi sekitar 30 tahun yang lalu setelah hamdalah dia istighfar. Kenapa? Mengistighfari hamdalahnya. Kenapa hamdalahnya diistighfari? Bukankah hamdalah itu bagus? Memuji Allah. Betul apa benar? Betul dan benar. Kenapa harus beristighfar dari hamdalah? Karena salah penempatan. Aku pernah hamdalah Lalu aku istighfar atas hamdalahku. Dan itu terjadi 30 tahun yang lalu. Bagaimana kisahnya? Dia berkata, dulu aku punya toko. Bukan toko. Bahasa sekarang, jongkok di pasar. Jongkok itu pasti di mana? Di pasar. Dan di sana banyak hartaku. Baik uang ataupun barang. Maka ada berita pasar itu kebakaran. Dan berita itu sampai kepadaku. Aku cepat keluar rumah ingin mengetahui keadaan tokoku. Di jalan aku berjumpa dengan seorang yang aku kenal. Dia habis dari pasar. Menyaksikan peristiwa kebakaran itu. Lalu dia bertanya tentang tokonya. Dia berkata, Abshir fa inna dukanaka qad salima. Tenang saja, berbahagialah engkau karena tokomu itu selamat Tokomu tidak ikut terbakar. Biasanya kalau pasar satu jongkok terbakar akan merembet. Semua minimal banyak jongkok yang kemudian terbakar. Tapi ini selamat. Jongkoknya tidak terbakar. Keburu padam. Lalu aku pun mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Sebab tokonya selamat dari jilatan api. Setelah itu aku berpikir, aku temukan aku keliru, aku salah. Aku mengucapkan hamdalah karena tokoku selamat dimakan api, selamat dari kebakaran, padahal aku belum tentu jiwa badanku selamat dari api neraka. Aku hamdalah atas selamatnya tokoku, tapi aku cuek terhadap belum pasti selamatnya jiwaku dari jilatan api neraka, maka aku pun beristighfar. Kita kan lebih lebih concern, lebih lebih mementingkan harta kita. Alhamdulillah selamat tekaduruk kan gitunya. Padahal kita belum tentu selamat dari jilatan api neraka maka aku pun beristighfar karena lebih mementingkan tokoku yang selamat dari jilatan api daripada jiwaku yang belum tentu selamat dari jilatan api neraka. Ya, ini semua hasil tafakur. Inilah mutiara tafakur dari para ulama yang sudah bertafakur sehingga melahirkan pelajaran yang luar biasa penting dan berharganya bagi kita semua. Ya. Cukup sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sudah jangan ada lagi yang nanya Karena waktunya terbatas Mohon nasihatnya, saya baru kuliah lima bulan di sebelah di sebuah universitas, namun sudah tidak merasa betah karena adanya mata kuliah filsafat, tasawuf dan lain sebagainya yang tidak diajarkan Rasul dan para sahabat. Menurut Ustaz, apakah lebih baik saya pindah universitas lain demi terjauh dari ajaran menyimpang atau subhat atau terus kuliah di sana dengan belajar lebih dalam agama Islam. Pindah ke jurusan lain ada lagi mata kuliah filsafat termasuk tasawuf. Boleh kita mempelajari filsafat atau tasawuf atau ajaran lain yang keliru yang menyimpang dengan beberapa syarat. Syarat pertama akidah kita, pengetahuan pemahaman kita tentang Islam, tentang ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah ini sudah tertanam kuat. Sehingga tidak akan terkontaminasi. Dulu, tahun 80-an, ada universitas Islam terkenal, negeri. ya Itu ada jurusan, namanya jurusan akidah filsafat sampai ada ucapan kalau tingkat tiga tingkat tiga mahasiswanya masih sholat berarti hebat umumnya sudah tidak sholat karena pemikiran filsafat oleh karena itu meracuni akidah keyakinan kita itu begitu besar pengaruhnya ya nah, kalau kita sudah menakar kemampuan diri kita. Kalau kita kesana akan terkontaminasi, teracuni, terpengaruh, maka oke okay, pindah. Pindah jurusan. Pindah fakultas. Pindah yang tidak ada mata kuliah itu. Tapi kalau kita yakin, akidah kita sudah kuat, diimbangi dengan ngaji seperti begini, dengan bertanya, insya Allah bisa membantah, bisa membongkar, kebobrokan, penyimpangan, pemikiran-pemikiran filsafat seperti itu dan bisa menyelamatkan kawan-kawan. Adapun kalau nanti pada ujian kita ditanya tentang ini dan itu, jawab sekedar untuk kepentingan ujian. Bukan meyakini, eh, bukan keluar dari keyakinan kita. Ya, jadi boleh lanjut terus kalau memang diyakini kita tidak akan terpengaruh apa-apa tapi kalau kira-kira atau kemungkinan besar kita akan terpengaruh pindah saja ya. Akidah nomor satu itu sampai ke akhirat. Bukan untuk kepentingan dunia semata-mata. Apa boleh mendoakan yang buruk kepada atasan yang dolim seperti dia melarang memanjangkan jenggot dan apa hukumnya kerja di tempat fitness sebagai pelatih? Kadang-kadang melatih laki-laki, tapi kadang ada perempuan dan gaji yang diterima halal atau haram. Ada dua pertanyaan berarti ya. Kalau pertanyaan boleh nggak mendoakan keburukan kepada orang zalim? Boleh. Ada asarnya ada. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah difitnah dia sholat dua rakaat, lalu dia berdoa, Ya Allah, ingkana kadhiba. Kalau orang ini dusta, panjangkan umurnya dan panjangan panjangkan penderitaannya. Kena itu orang yang memfitnahnya itu usianya panjang, lebih dari 100 tahun sampai alisnya menutupi kedua matanya. Istrinya, anak-anaknya sudah meninggal terlebih dahulu. Dia sebatang kara. Dan di akhir hayatnya gila. Dia sendiri menyatakan aku adalah korban dari doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia mati tidak diketahui tiba-tiba ditemukan aja bangkainya. Kebayang menderitanya sebelumnya, ya. Jadi ada asarnya, ya. Boleh Apakah afdol? Lihat sikon, ya. Lihat orangnya kejahatannya segimana, efeknya segimana, apa lebih baik didoakan kebaikan atau keburukan? Mana yang lebih maslahat itu yang kita ambil. Boleh nggak melatih laki-laki melatih perempuan di fitness? Jangan. Karena melatihnya ada minimal melihat. Sedangkan pakaian fitness kayak gimana? Ketat, ya. Kemudian harus ada sentuhan, gerakan gini. Oh salah, kill atau dipegang gitu kan? Jangan. Ustaz, saya sering telat sadar bahwa saya telah bermaksiat kepada Allah dan terkadang saya menyepelekan dosa ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa. Dan jika saya ikut kajian, saya sadar bahwa saya adalah hambanya. Tapi setelah kajian, saya biasa tidak sadar bahwa saya hambanya. Tidak sadar hambanya, itu sadarnya apa itu? Apakah saya termasuk orang yang munafik? Ada yang seperti yang penanya ini di zaman sahabat namanya Handolah. Suatu saat Handolah berjumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, "Kaifa asbahta ya Handolah?" Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Handolah? Dia menjawab, "Nafaqal Handolah." Handolah munafik. Kaifa dzak? Bagaimana munafiknya itu? Dia menjawab, kalau aku berada di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar wejangan dan nasihatnya. Seolah surga dan raka itu ada di pelupuk mata. Air mata bisa tertumpah. Tapi ketika aku pulang kembali ke rumah, bercengkrama, bersendagorau dengan anak istri, aku melupakan kembali semua pepatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Handolah munafik. Itu kata Handolah. Sama nggak dengan yang bertanya tadi? Iya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Wahai Handolah, aku pun demikian. Horeng, si mana horeng? Ini nggak ada terjemahannya. Ternyata, <laughs> ternyata. Abu Bakar juga begitu. Kita tidak sendirian ya enggak? maka keduanya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian curhat ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa asbahta ya Handalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini hai Handalah?" Handalah menyatakan, "Aku munafik ya Rasulullah." Dijawab begitu-begitu. Apa kata beliau? Wahai Handalah, Seandainya keimananmu ketika engkau jauh dari aku sama dengan keimananmu ketika engkau berada di hadapanku. Di mana-mana sama la fahat kal malaika. Pasti para malaikat akan menyalami kamu. Walakin ya handalah, tapi wahai handalah bersabar, bertahap, bertahap dan bertahap. Jadi memang semua orang demikian, termasuk sahabat. Sahabat terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun seperti itu. Ketika berada di dekat Nabi, kajian Nabi saw imannya naik. Para sahabat sampai menangis. Hadis Irbad bin Sariyah kan Nabi SAW memberikan wejangan dengan wejangan yang menggetarkan jiwa yang membuat kami menutup wajah-wajah kami sesegukan dan tertumpah air mata kami semuanya begitu tapi begitu jauh lalai lagi ya oleh karena itulah maka berikhtiar meningkatkan iman secara bertahap bertahap bertahap ya Ya, semoga kita istiqamah di jalannya. Dulu ini mas surat atau macan macanage. <laughs> Kalau ngasih pertanyaan yang sedikit, sebaris gitu. Kalau bisa sehuruf udah. Mau dibaca. bagaimana batasan mengejar dunia. Maksudnya yang dibolehkan atau tidak. Boleh mengejar dunia. Pertama, dengan niat untuk jadi bekal akhirat. Apa bekal akhirat? Untuk infak, sodakoh, zakat, untuk umroh, untuk haji, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren. Pokoknya harta yang dapat itu nanti bukan untuk bersenang-senang untuk memuaskan nafsu duniawi semata-mata, tapi untuk bekal akhirat, untuk dijadikan ibadah, ya. Kedua, hanya ingat hanya sebatas mencari yang halal. Dalam dirinya seorang mukmin ketika mencari harta bukan untung rugi, bukan banyak sedikit, ya. Tapi mencari harta apapun bentuknya baik dagang, jual jasa, kerja dan seterusnya itu perhitungan itu dosa atau pahala ridho Allah ataukah laknat murka Allah halalkah atau haramkah itu yang ada di benaknya banyak tapi haram ngapain banyak tapi Allah murka untuk apa sedikit tapi halal barokah dan Allah ridho itu yang akan menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat ya jadi yang pertama niat yang keduanya adalah perhitungannya itu untuk akhirat ketiga mengejar dunia tidak sampai melalaikan kepentingan akhirat kita Ingat, kita mencari dunia untuk bahagia di akhirat, bukan mencari dunia sambil tidak peduli terhadap kehidupan akhirat. Jangan sampai karena mencari dunia, sholat dilalaikan dari berjamaah bersama imam di masjid di awal waktu. Karena mencari dunia, larangan Allah dilanggar. Karena mencari dunia, perintah Allah diabaikan. Jangan sampai seperti itu ya. Allah berfirman, وَابْتَغِي fima ataqallahu اللَّهُ akhirah Wala tansa nasibaka minad dunia Cari oleh kamu ya bagian yang Allah berikan untuk kamu untuk kepentingan akhiratmu tapi jangan lupakan bagianmu di dunia akhirat dulu baru dunia bukan dunia dulu baru akhirat jika saya berkata jika saya sudah lulus sekolah saya ingin belajar di ma'had jika sudah menikah saya tidak akan banyak kegiatan di luar apakah itu menunda kebaikan atau berangan kebaikan. Ini ikhwan ahwat ya. Jika saya berkata, jika saya sudah lulus kuliah, saya ingin belajar di ma'ad Ini bagus. Itu bukan menunda kebaikan dan juga bukan berangan-angan kebaikan. Cita-cita, asal ikhtiar ada. Kalau sekarang ke mahad nggak memungkinkan karena masih dibiayai orang tua dan orang tua tidak menyetujui. Kalau kekeh ke mahad umpamanya orang tua nggak akan membiayai. Tidak memungkinkan lah. Akhirnya yang memungkinkan nanti selesai kuliah saya ke mahad boleh bagus ya nggak apa-apa. Kalau sudah nikah saya tidak akan banyak kegiatan di luar berarti ini akhwatnya bagus sekarang masih keluar asal keluarnya. Pertama tidak safar. Kalau toh safar ada mahram. Kedua hanya untuk kebaikan. Untuk kekajian ya. Untuk sesuatu yang secara syar'i disyariatkan boleh. Adapun keluar rumahnya untuk hal-hal yang madarat maka tidak boleh. Baik sekarang ataupun nanti. Terakhir ya. Apakah hisab seorang pemimpin berbeda dengan hisab rakyatnya? Jangankan pemimpin dengan rakyat, masing-masing rakyat berbeda satu sama lain. Tergantung amalan, tergantung peran dia, tergantung kapabilitas dia dalam kehidupan sosial, tanggung jawab dia terlaksana atau tidak. Hisabnya beda-beda ya. Apalagi rakyat dengan pemimpinnya. terakhir. Tapi sudah setengah enam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.